Di mana Rasulullah SAW berlindung dari empat perkara. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba' Dan aku berlindung kepada engkau dari jiwa yang tak pernah kenyang Kemudian Rasulullah SAW bersabda Wa Allahumma inni bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kemudian kata Rasulullah wa min du'a illa yusma dan dari doa yang tidak didengar wa a'udzu bika min haula'il arba dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari empat perkara ini subhanallah empat perkara yang subhanallah Rasulullah SAW berlindung darinya yang pertama yaitu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Al-Hafidh Ibn Rajab menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat ada dua makna. Ya, dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Yang pertama, yaitu ilmunya yang tidak bermanfaat dari sisi zat ilmu itu sendiri. Seperti ilmu sihir, seperti ilmu perdukunan, ya. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Adapun makna yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi taksirnya, dari sisi pengaruhnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. yaitu ilmu yang tidak menimbulkan kekhusyuan. yaitu ilmu yang tidak menimbulkan ketawaduan. Yaitu ilmu yang malah menambah kesombongan di dalam hati seorang hamba. Terkadang seorang hamba menuntut ilmu, menuntut ilmu, menggali ilmu, tapi ternyata semakin banyak ilmu bukannya ia semakin tawadhu, tapi ia semakin sombong di hadapan di hadapan manusia. Terkadang ya akhi, akibat daripada kurangnya keikhlasan seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ia menuntut ilmu hanya sebatas untuk istighfar, memperbanyak ilmu supaya dikira orang bahwa ia seorang alim. La wallah. Padahal tujuan menuntut ilmu tiada lain ya akhi, agar kita amalkan. Menuntut ilmu tujuan kita ya akhi agar kita bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mensifati para ulama sebagai orang-orang yang khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama sesungguhnya yang khasyah, yang sangat takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Apakah berarti ya akhi ulama itu semua takut kepada Allah? Buktinya ada ulama-ulama yang su akan tetapi ya akhi ya? Innama Kata para ulama, innama di sini haslun lil ikhtisas. Pembatasan yang sifatnya memberikan kekhususan. Artinya bahwasannya kekhususan sifat ulama adalah dia khosyah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. itulah ya akhi, ya. Tujuan daripada ilmu tiada lain adalah menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang dia menuntut ilmu tapi tidak menjadikan dia takut kepada Allah, ada orang semakin banyak menuntut ilmu, semakin dia tidak takut kepada Allah, bahkan semakin berani berbuat maksiat kepada Allah. Itu tandanya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Memang apa ruginya ilmu yang tidak bermanfaat? Allah rugi ya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda Al-Quran hujjatun laka au alaik Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu Atau Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu Yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka itu yang kita khawatirkan Ternyata ilmu yang kita miliki Menjadi bumerang buat kita Yang menyeret kita ke dalam api neraka Akibat daripada ilmu tersebut tidak bermanfaat Ya akhad Islam azami Allah wa iyakum. Ini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Sekarang ilmu biologi bermanfaat tidak? Kalau memang itu bermanfaat untuk manusia, silahkan dipelajari. Ilmu matematika bermanfaat, untuk manusia. Kalau memang itu bermanfaat, silahkan dipelajari. Tapi ada di sana ilmu-ilmu, subhanallah ya akhi, tidak sesuai dengan syariat. Ada orang belajar ilmu ekonomi, tapi ekonomi yang tidak islami. Ekonomi yang menghalalkan segala cara. Riba boleh, yang penting dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Maka ini ya akhi azan ya Allah wa yakum ilmu yang tidak bermanfaat. Kadang kita mendengar ya, ada pelajaran-pelajaran yang dipelajari katanya manusia itu berasal dari monyet. Ini teorinya siapa? Ini si Darwin. Ya. Al-Quran tegas mengatakan manusia itu berasal dari Nabi Adam. Ya. Siapa di antara antum yang ridho nenek moyangnya monyet? Hah? Kalau saya nggak ridho, ya. Maka dari itu subhanallah ya akhi ya, kalau ada ilmu-ilmu sepertinya yang jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran Wallahi itu ilmu yang tidak bermanfaat Bahkan itu ilmu yang akan menjermuskan seseorang ke dalam api neraka Allahumma inni bika min ilmin la yansa Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat Sebaliknya Rasulullah SAW berdoa Setiap kali setelah sholat subuh ia adalah Rasulullah SAW berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala Ya Allah aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rizki yang halal Dan amalan yang diterima Setiap setelah selesai sholat subuh Rasulullah minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat Sungguh ya akhi, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan kita bawa kelak pada hari kiamat. Ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyelamat kita dalam adab dalam kuburan kita ya akhi. Ketika seseorang ditanya tentang tiga perkara oleh malaikat mukar dan nakir, man rabbuk, siapa rabbmu? Maka ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan jawaban yang kokoh. Ia akan berkata, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Ikhwatul Islam Ini yang pertama Rasulullah SAW berlindung darinya Dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat Mungkin diantara antum ini Masya Allah ya Banyak mahasiswa ini Sekarang yang antum pelajari ini ilmu, ilmu yang bermanfaat apa tidak? Coba koreksi Kalau memang itu bermanfaat untuk kaum muslimin Tidak menyimpang dari ya syariat Islam Alhamdulillah Pujilah Allah dan niatkan antum mempelajari ilmu dunia itu tiada lain untuk kemaslahatan kaum muslimin kelak sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Allahumma inni bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha' Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah Dari hati yang tidak bisa khusyuk Bagaimana hati yang tidak bisa khusyuk Kenapa hati itu tidak bisa khusyuk ya akhi Wallahi Hati yang tidak bisa khusyuk Adalah hati yang keras Hati yang dipenuhi dengan maksiat Tahukah antum Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu dan ia seperti batu. Kenapa Allah memisalkan hati yang keras seperti batu? Kenapa tidak besi? Besi kan lebih keras dari batu. Kenapa tidak baja? Baja kan lebih keras dari batu. Rahasianya, kalau besi baja dibakar dengan api dia lumer. Tapi kalau batu dibakar dengan api dia tidak lumer. Iya. Yeah. Besi sekuat apapun kalau dibakar dalam api ya lumer dia ya rontok tapi batu tidak subhanallah ikhwatul ya islam azani Allah wa iya. apa sebabnya hati itu menjadi keras kata para ulama yang paling utama adalah karena maksiat Rasulullah SAW bersabda innal abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda seorang hamba apabila ia melakukan dosa maka akan diberikan di hatinya titik hitam fa intaba saqula qalbu apabila ia bertaubat kepada Allah maka akan menjadi beninglah dia hati tersebut Fa'in ada zida. Tapi kalau ia kembali lagi kepada dosa tersebut, maka akan ditambahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadakar hatta ta'luwa qalbah sehingga ia pun memenuhi ruang-ruang hatinya. Fadakaran itulah ran yang Allah firmankan dalam firman-Nya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun tidak sekali-kali tidak justru ran titik-titik hitam itu telah memenuhi hati-hatinya disebabkan dosa yang mereka lakukan. Ada orang datang, Ustaz kenapa hati saya tidak bisa menangis? Kenapa hati saya sekarang ini terasa keras rasanya? Wallahi ya akhi, kewajiban kita adalah introspeksi diri dan memikirkan dosa. Bahagialah seorang hamba yang lebih memperhatikan dosa dirinya dibandingkan memikirkan dosa orang lain. Orang yang memikirkan dosa dirinya, manfaatnya banyak. Dia akan menimbulkan taubat kepada Allah. Dia akan menimbulkan ketawaduan dan mengusir kesombongan. Dia akan menjadikan dia berusaha untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengingat dosa-dosanya, akhirnya dia jadi jadikan oleh Allah mengingat dosa orang lain, akhirnya dia lupa kepada dosanya sendiri. Sehingga akhirnya seperti itu akan menyebabkan kita dia merasa dirinya lebih daripada temannya. Akhirnya timbul kesombongan dirinya. Akhirnya kurang ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi subhanallah ya Hati yang tidak bisa khusyuk itu akibat daripada dosa. Akibat daripada hati itu menerima fitnah. Apalagi kita hidup di zaman fitnah ya. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengabarkan bahwa akan muncul fitnah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, beliau bersabda, "Tu'radul fitan al-qulubi ka'ardil Ka'udil hasiri eh, kaudil hasiri udan udan bahwasannya fitnah itu kata Rasulullah akan ditampakkan dijalin dalam hati seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Fa'ayu qalbin usyribaha Hati mana, sabaka, mana saja kata Rasulullah Yang menerima fitnah itu nukitat fi qalbi nuktatun sauda maka akan dituliskan pada hati tersebut titik hitam wa ayyu qalbin ankaraha dan hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut nukitat fi qalbi nuktatun bayda akan dituliskan dalam hatinya itu titik putih hatta tasir qalbain sehingga pada waktu itu kata Rasulullah hati menjadi dua yang pertama qalbun aswad murbad kalkuji kalkuji mujahhian hati yang hitam dan kelam hati yang hitam dan kelam bisa nggak anak-anak ini mengganggu sekali ya yaitu hati yang hitam dan kelam kalkuzi mujahhian kata Rasulullah seperti apa cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mukara. Di saat itu hati tersebut tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Musibah. Ya seseorang kalau sudah tidak kenal yang ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran, itu tandanya hatinya sudah hitam. Yang kedua kata Rasulullah wal akhir abyad Hati yang kedua adalah hati yang putih. La tadurru fitnatun madamati samawati wal ard. Tidak akan termudoroti oleh fitnah selama langit dan bumi itu masih ada. Maka ini ya, akhi, ya, bahwa sebab utama hati kita keras, tidak bisa ya tunduk kepada Allah, itu akibat daripada dosa. Dan dosa itu ya akhi menutupi ruang-ruang hati, akhirnya hati itu menjadi keras. Ia tidak ada lagi terasa takut kepada Allah. Bahkan orang yang suka berdosa itu akhi, tidak lagi ia mengagungkan Allah. Sudahlah ia kehilangan rasa takut kepada Allah. Sudahlah ia kehilangan pengagungan kepada Allah. Makanya orang pendosa itu, Pak, kalau menyebut nama Allah tidak berani mengucapkan lisannya berucap Allah. Paling dia mengatakan yang di atas. Paling dia mengatakan Tuhan untuk mengucapkan Allah lisannya keluh sekali akibat daripada apa dosa padahal seorang mukmin apabila disebutkan nama Allah apa kata kata Allah wa idza innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah yang apabila disebut nama Allah maka hatinya menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sedangkan orang yang hatinya keras dibacakan ayat Allah bukan bertambah keimanannya, tapi malah bertambah penyakit yang ada di hatinya tersebut. Ya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin ya akhi yang mereka itu dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat 'alaihim surah, faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana, fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun, wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim." Allah mengatakan apabila diturunkan surat dari Al-Quran Berkatalah orang-orang munafik itu Siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al-Quran ini? Maka Allah menjawab Adapun orang yang beriman Dengan diturunkannya surat dari Al-Quran Bertambah keimanannya Dan ia bergembira Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit Maka dengan diturunkannya Al-Quran maka bertambahlah penyakit yang ada dalam hatinya di samping dengan penyakit yang ada. Ini yang kita khawatirkan. Al-Qur'an bukanlah menambah obat, tapi malah Al-Qur'an itu menjadi apa? Penambah penyakit hati. Akibat daripada banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kemudian yang ketiga, wa min nash wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jiwa yang tidak bisa kenyang. Jiwa yang tidak qanaah. Jiwa yang senantiasa serakah tidak ada kenyang-kenyangnya, iya, tidak ada konaahnya. Diberikan kepada dia satu wadi, satu lembah, ia kesenangan berupa harta. Dia mengharapkan wadi yang lainnya, tak ada konaahnya. Padahal kata Rasulullah, "Tuba li'abdin abdin liman aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Tuba, pohon tuba di surga kebahagiaan buat siapa? Buat orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang pas-pasan. Kemudian Allah berikan kekonaah di dia di dalam hatinya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Seorang mukmin, nafi ketika diberikan nikmat oleh Allah walaupun itu sedikit, ia konaah. Wallahi, orang yang hatinya kaya yang hatinya kenyang dan kona'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itulah hakikat seorang raja. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu mempunyai hati yang kona'ah, maka kamu dan raja dunia setara. Subhanallah ya akhal Islam azan ya Allah wa ya. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah SAW pelindung wa min nafsin la tashba. Dan daripada apa? Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Tahukah antum? Jiwa yang tidak merasa kenyang itu dijadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang itu akhi dijadikan ia terkadang tidak bisa ikhlas beramal kepada Rabbnya. Ibn Abdul Bar meriwayatkan dalam Jami Bayan Ibn Fadli bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana tamuhu dunya." Barang siapa yang niat dari amalannya adalah dunia, yang dia inginkan dunia. Farraqallahu alaihi syamlah Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaih. Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan dituliskan untuk dia dari dunia kecuali yang ditulis, dituliskan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Ya akhi, berarti ya orang yang tidak bisa kona'ah terkadang seringkali menjadikan amalnya tidak ikhlas. Akhirnya dia sholat niatnya pengen dunia. Dia puasa niatnya pengen dunia. Segala sesuatu aktivitas dari kehidupan akhiratnya akhirnya diharapkan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Kenapa? Karena jiwanya tak pernah merasa kenyang Berbeda dengan jiwa yang seorang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman memandang bahwa apa yang ada di sisi Allah itulah segala-galanya. Kehidupan akhirat itulah yang paling luar biasa. Bukankah Allah berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal. Orang yang beriman memandang dunia, apalah dunia? Dunia itu lebih lebih hina di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk ya. Kata Rasulullah, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udha, ma saqallahu al-kafir ka'sa." Kalaulah dunia itu mempunyai harga di sisi Allah seimbang dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir ya segelas air pun. Tapi dunia itu ya akhi sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah ya akhi ya, seorang mukmin itu kalau sudah merasa kaya hatinya dan merasa kenyang dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, dia akan lebih mendahulukan kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia. Bukan berarti ia tidak mencari harta, ia cari harta, tapi harta itu digunakan untuk mendulang pahala. Naam ya akhwat Islam, azani Allah. Oleh karena itulah ya Afi, Rasulullah menjelaskan tentang hakikat harta yang kita miliki itu yang seperti apa. Kata Rasulullah, Yaqul ibnu Adam. Ibnu Adam berkata, Mali, Mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah Padahal hartanya adalah yang sudah ia makan atau ia pakai atau yang sudah ia infakkan di jalan Allah. Itulah hartanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa min nafsin la tashba." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jiwa yang tak pernah kenyang, jiwa yang serakah, jiwa yang rakus. Allah ya akhi, jiwa yang serakah dan rakus itu akhi sering kali ya menjatuhkan pelakunya kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Madibani jai'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya daripada orang yang tamak dan serakah terhadap harta dan kedudukan. Masya Allah. Ternyata kata Rasulullah, ya, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih merusak? Apakah serigala lapar yang dilepaskan kepada segerombolan kambing, ataukah mereka yang rakus dan tamak terhadap harta dan kedudukan? Ternyata kata Rasulullah, yang orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan itu lebih merusak. Iya Allah. Antum lihat, Afi, orang untuk mencapai kedudukannya tidak peduli. Segala macam cara dia akan tempuh. Bahkan yang haram pun jadi halal dulu sementara. Asal dia bisa mendapatkan kedudukan, Terkadang orang yang Masya Allah tamak terhadap harta, serakah terhadap harta, tak peduli halal atau haram. Itulah ya akhi, ya makanya Rasulullah SAW terlindung dari nafsun la tashba, yaitu jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Allahumma inni bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' Kemudian kata Rasulullah, "Wa min du'ain la yusma." Dan dari doa yang tidak didengar. Subhanallah, gimana jadinya, Pak? Kalau doa kita nggak pernah didengar sama Allah. Padahal siapa sih dari hamba Allah yang tidak butuh karunia dan rahmatnya? Siapa di antara antum yang mengatakan saya tidak butuh dengan karunia Allah? Wallahi Pak, setiap hamba sangat butuh kepada karunia Allah. Setiap kita butuh. Bagaimana kalau ternyata doa kita tidak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah? Nah, ini yang harusnya kita ketahui. Ada sebab-sebab doa itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, makanan yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Tsumma dzakara ar-rajul asy'atha akbar yutiru safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu kata Rasulullah Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalannya jauh safar. Rambutnya kusut berdebu. Padahal ya, doa di waktu safar mustajab tidak? Mustajab. Kemudian rambutnya kusut dan berdebu kata Rasulullah, eh, kata para ulama, itu juga merupakan salah satu sebab diijabahnya doa saking panjangnya safar. Lalu ia menenggadahkan tangan ke atas dan mengenegak apa? Ia mengangkat tangan ketika berdoa termasuk salah satu dijabahnya doa. Sebagian disebutkan dalam hadis Allah yastahi. Ya sesungguhnya Allah malu kepada hambanya yang mengangkat kedua belah tangannya an yaruddahuma safra safra. lalu Allah kembalikan dalam keadaan tidak dijabah. Lihat orang ini sudah melakukan hal-hal yang merupakan sebab dijabahnya doa. Apa itu? Perjalanan yang jauh. Keadaan yang rambutnya kusut dan berdebu. Lalu ia menegadahkan tangannya ke langit. Lalu ia menyebutkan nama Allah, Ya Rob, Ya Rob. Karena Rob adalah salah satu nama Allah yang agung. Tapi sayang kata Rasulullah, ada penghalangnya. Makanannya haram, minumannya haram, diberikan apa pakaiannya haram, diberikan gizi makanan dari yang haram, bagaimana akan dijabah doanya kata Rasulullah. Masya Allah, rupanya makanan yang haram itu akhi menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita ya periksa dari mana kita mengambil harta kita. Selama ini kita makan sesuatu yang haram atau tidak? Sebab yang kedua, sebab di, tidak diijabahnya doa kita. Apa itu? Yaitu hati yang lalai ketika berdoa. Karena sebutkan dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Bani bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang kalbun, qalbin lahin. Hati yang lalai ketika berdoa, antum berdoa kepada Allah lalu kemudian lisannya berucap doa tapi hatinya pergi ke Jakarta. Lisannya berucap Robbana atina fid dunya hasanah, hatinya pergi ke kantor. Akhirnya ya akhi, ya hatinya lalai. Dia tidak disertai dengan kekhusyuan ketika ia apa? berdoa kepada rohnya Maka hati yang lalai itu ya termasuk salah satu tidak diijabahnya doa. Sebab yang ketiga, apa itu? Yaitu minta segera diijabah doanya, tergesa-gesa. Kata Rasulullah yustajabu ya hadikum malam yastajil. Seseorang akan diijabah doanya selama ia tidak tergesa-gesa. Kadang kita sudah berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebulan lewat tidak terlihat ijabah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Dua bulan lewat Tiga bulan lewat Setahun sudah Ternyata tidak pula diijabah doa Akhirnya kita pun putus asa Udahlah capek Ada seorang wanita Datang kepada saya Saya habis sholat maghrib Tahu ada perempuan ngejer Ustaz maaf Saya mau bicara Ada apa bu? Sebetulnya Allah itu ada nggak sih Ustaz? Pertanyaan yang yang membuat saya terkejut sekali. Sebetulnya Allah itu ada nggak sih Ustaz? Astagfirullahaladzim, ada apa nih Bu? Kok Ibu bertanya tentang seperti itu? Kata dia Ustaz, sudah 16 tahun saya sakit dan saya terus berdoa minta kesembuhan. Tapi kok belum pula Allah mengijabah doa saya. Sebetulnya Allah itu ada apa enggak sih? Subhanallah. Ya. Antum jangan tertawa karena belum tentu antum bisa <laughs> pun bisa seperti dia. Mungkin antum sekarang tidak diberikan ujian oleh Allah tapi ketika kita diberikan ujian, kita berdoa, berdoa, berdoa, terkadang putus asa ada di hati kita. Kemudian kita pun merasa ragu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nauzubillah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Iya. Jangan, jangan. Kita saya katakan kepada dia, Bu, barangkali Allah tidak mengijabah ibu. Mungkin ibu dahulu melakukan dosa yang besar. Kata si ibu ini, Betul Ustaz, dulu saya pelacur. Mungkin itu sebabnya ibu. Allah ingin membersihkan dosa ibu sebersih-bersihnya. Ibu berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob sembuhkan doa, ya penyakit saya. Ternyata Allah melihat dosa ibu terlalu besar. Allah ingin terus merontokkan dosa-dosa ibu tersebut. Iya. Yeah. Makanya ya akhi ya azani Allah, Rasulullah mengabarkan bahwa doa seorang hamba, seorang muslim pasti diijabah oleh Allah. Namun tata cara mengijabahnya gimana? Yang pertama kata Rasulullah diberikan langsung seperti apa yang dia minta. Yang kedua kata Rasulullah disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga dilindungi ia dari mara bahaya. Ya. Barangkali Allah belum mengijabah doa ibu karena Allah Maha tahu bahwa kalau ibu sehat, mungkin ibu akan kembali kepada maksiat yang lalu. Ya. Makanya subhanallah ya akal Islam azan ya Allah wa yakum ya. Kita dalam berdoa jangan minta tergesa-gesa di diijabah. Kalau antum sudah berdoa sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, ternyata antum tidak melihat ijabah, melihat, terlihat. Yakinlah Allah sudah mengijabahnya. Mungkin Allah sudah simpan dalam surga untuk kita. Dan itu lebih baik buat kita. Yang kedua, mungkin yang kita minta Allah tidak suka. Dan Allah maha tahu bahwa yang kita kita minta itu tidak baik buat diri kita. Walaupun itu kita pandang baik, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak kamu tidak tahu. Ini ya akal Islam azani Allah. Maaf, uh, Isya jam berapa di sini? Ya? Jam berapa? Jam 7 lewat 1. Oh, tinggal 3 menit lagi ya. Jadi ini akhi ya, Kemudian diantara sebab tidak dijabahnya doa Yaitu hati kita, diri kita tak pernah lagi mengingkari kemungkaran Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam bersabda Lata'murunna bil ma'ruf Walatanhawunna anil munkar Hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf Dan hendaklah kalian mencegah dari yang mungkar atau Allah akan ratakan adab kepada kalian semua. Summa tad'un. Lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum. Allah tidak lagi mengijabah doa kalian. Subhanallah ya. Sulit sekali terkadang hati kita selalu mengingkari kemungkaran. Bagaimana tidak kemungkaran sudah terbiasa di mata kita berlalu lalang maka ya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dilindungi dari empat perkara ini. Yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk. Yang ketiga dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Dan yang ketiga dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga mohon kepada Allah supaya kita diberikan qanaah, ilmu yang bermanfaat, kekhusyuan hati, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengijabah doa-doa dan mendengar doa-doa kita.